Amma ba'du. Ayol ikhwah, a'azanallahu iyakum, para pendengar sahabat hang dimanapun antum berada. Kembali kita berjumpa di program Muslim Best Channel tentunya pada kesempatan kali ini. Yaitu di hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 Masehi. Dan seperti mana biasanya setiap hari Selasa kita bersama Ustadz Abdul Alhamdulillah sudah uh, beliau sudah bersama kita di uh, studio satu dan kita akan menyapa Ustadz yang sudah siap memberikan tausiah kepada kita semua.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 أثره إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman Allah wa iyyakum Saudaraku Seiman dan seislam Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati Menyayangi dan membimbing kita ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada kita, yang telah Allah anugerahkan kepada kita sebagai kaum yang beriman. Dan senantiasa, senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini tidak pernah terlepas dari jiwa kita, dari keluarga kita, dan dari teman-teman kita dan seterusnya. Ini nikmat yang besar adalah kenikmatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlepas darinya belenggu-belenggu kejahiliahan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya beliau adalah yang menegakkan panji-panji syariat Allah dan merupakan penyempurna agama terdahulu sekaligus menghapus agama-agama terdahulu beserta hangusnya jahiliyah, baik itu jahiliyah kitabiyah atau jahiliyah Arabiyah al Umiyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih melanjutkan dari kajian kitab Syarhul Masail Jahiliyah. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas, mengkaji yaitu para poin yang atau pada masalah Ar-Rabi'ah Ashar Ba'da itu poin yang ke-114 di mana pembahasan ini yaitu berkaitan dengan kitmanul haqqi ma'il bih yaitu menyembunyikan kebenaran padahal dia mengetahui kebenaran itu maka berkata mu'alif rahimahullah ya, pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi mengatakan dalam poin ini kitmanul haq tughti ma'ilmi bih. Menyembunyikan, me, tidak memberikan tahu kepada orang. Ya, menyembunyikan kebenaran padahal dia tahu peng, tentang kebenaran itu. Dia mengetahui kebenaran itu. Ikhwatal iman, Allah wa iyyakum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki dan membimbing kita ke dalam hidayah dan mengokohkan kita dalam hidayah tersebut merupakan bagian daripada akhlak, karakter, sifat orang-orang jahiliyah. Sebagaimana kita ketahui, baik kitabiah daripada orang Yahudi Nasrani ataupun orang Wasaniin, Arabiyin, Ummiyin, ya orang-orang penyembah berhala dari kaum Arab yang ummi ataupun yang lainnya min ifil kufri ataupun selain kedua kelompok ini dari kelompok-kelompok yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mereka kitmanul haq ma'ilmi bihi yaitu menyembunyikan kebenaran bersama itu sebenarnya dia mengetahui kebenaran tersebut ya, tetapi dia tidak mau menyebarkan kebenaran ini bahkan merahasiakannya menyembunyikannya padahal dia mengetahuinya maka ini adalah merupakan madahir ataupun ciri-ciri mereka dari eh, ahlu kitab baik Yahudi atau Nasrani ya, ini lebih banyak artinya orang Yahudi Nasrani kitman menyembunyikan ilmu lebih banyak ketimbang yang lainnya daripada milah-milah kupur yang lainnya kenapa demikian karena ahlul kitab mereka adalah orang yang diberi kitab yang membaca kitab-kitab nabinya dan mengetahui kebenaran sepanjang perjalanan kitab itu sendiri dan perjalanan para rasul. Mereka orang ahlul ilmi, makanya diberikan kitab. Akan tapi bersama ini mereka menyembunyikan kebenaran yang dibawakan oleh kitab itu sendiri dan mengingkari ajaran para nabinya, bahkan membunuhnya. Ini adalah merupakan ciri mereka ahlul kitab. Maka kebanyakan mereka yaitu menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui hakikat kebenaran tersebut fa'innahum al haqqa. Sesungguhnya mereka ahli kitab adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran. Walakinnahum yaktumunahu. Akan tapi mereka semua, orang ahli kitab ini, ya, yaktumunahu. Menyembunyikannya. Wala lin nas min ajli masalihim dunyawiyah au min ajli irdhain nas. Mereka menyembunyikan ilmu dan tidak menerangkannya ilmu itu, tidak menerangkan pengetahuan, tidak menerangkan kebenaran yang dia ketahui kepada manusia. Tujuannya ya, min ajli masalih dunyawiyah. Tujuannya bisa jadi yaitu untuk tujuan duniawi. Tujuannya adalah agar tidak hilang darinya dunia, bagian daripada dunia, baik harta, kedudukan, ya, banyaknya, anggotanya atau banyaknya umatnya. Padahal dia mengetahuinya. Dia tidak sanggup untuk mengatakan kebenarannya. Baik oleh hawa nafsunya sendiri. Atau karena kekuasaannya. Atau karena akan hilang harta dan anak istrinya. Atau akan ditinggalkan oleh keluarganya. Atau bahkan dia takut ditinggalkan oleh umatnya. Ini adalah bentuk dari bagian ahli kitab dan orang-orang wasania jahiliyah terdahulu. Ya. Tujuan pertama di antaranya dari tujuan-tujuan itu adalah karena masalah duniawiyah. Kemudian saya mengatakan au min ajli irda'in nas atau karena tujuannya untuk diridhoi oleh manusia. Jadi kalau dia mendakwahkan kebenaran kemudian dia takut akan dijauhi oleh manusia. Dia takut manusia akan menggunjingnya, akan berlari daripadanya. Akhirnya dia tidak akan mendapatkan secuil dari bagian dunia. Wa billah ini merupakan kecelakaan bagi setiap umat tatkala kita melaksanakan hal-hal demikian. Wa adamul kitmani annahum alimu awsafin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min at-Taurat wal Injil wa alamu sihhata risalatahu wa majabihi dan merupakan penyembunyian kebenaran yang paling besar oleh mereka orang kaum-kaum jahiliyah terdahulu terutama ahli kitab yaitu bahwasanya mereka mengetahui sifat mengetahui sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui ciri-cirinya sebelum jadi di, sebelum dia diutus sebagai nabi ya sehingga orang ahlul kitab mengetahui Rasulullah sebagai mereka mengetahui anak-anaknya sendiri bahkan sebelum anaknya lahir dia sudah mengetahui bagaimana nabi nanti yang terakhir yang turun ini adalah sifat dari mereka orang Alkitab, iya, kitab ya, ataupun jahiliyah ya, mereka yang paling besar di dalam menyembunyikan kebenaran menyembunyikan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengetahui kesohihan kebenaran risalah Nabi membenarkan bahwa Nabi adalah utusan Allah mereka mengetahuinya Dia mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh syariat Nabi wa ma'adzalika katamu dzalik Bersama itu mereka menyembunyikan. Mereka tidak ingin kebenaran itu nampak di antara manusia. Tidak ingin kebenaran ini didakwahkan sehingga manusia akan meluknya. Padahal bersama itu sangat-sangat mengetahui orang-orang Alkitab ini. Ini adalah perkara yang kebenaran yang mereka sembunyikan. Dan ini perkara yang besar yang mereka sembunyikan. Bahkan mereka mengingkari bersama pengetahuan mereka. Sehingga mereka mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat dalam Al-Qur'an, di antara dalam surah Al-Baqarah, haitsu qala Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." ya al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sama-sama mengetahui ayat ini ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 146 berfirman, "Alladzina atainahumul kitab" dan orang-orang yang telah didatangkan atau diberikan kepada mereka kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna bana'ahum mereka mengetahui Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Wa inna fariqa minhum la yaktumuna al-haq wa hum ya'lamun dan sebagian kelompok dari mereka ahlul kitab sungguh mereka telah menyembunyikan kebenaran wa hum ya'lamun padahal mereka mengetahuinya. Sebagian dari mereka beriman, sebagian dari mereka kufur. Awalnya kekufuran mereka karena menyembunyikan kebenaran daripada manusia. Ini pun terjadi di kaum Nasrani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayatnya al-haqqu min rabbik. Ini kekuatan iman perlu juga kepada kita agar kita senantiasa teguh di atas ini. Allah mengatakan al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari kita tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang meragu. Kebenaran adanya dalil dari Quran dan Sunnah wujubu istislamuhu. Wajib kita untuk berserah diri kepadanya. Beriman kepada dalil dan jangan kita ragu sedikit pun ya kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini Ayat ini, ayat Al-Baqarah 146 dan 147 menerangkan tentang bagaimana kondisi mereka ahlul kitab jahiliyah yang mereka mengetahui Nabi sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Seharusnya mereka tidak samar dengan ajaran Rasulullah, akan tapi ya, karena mereka menunjukkan ilmu tujuannya adalah duniawiyah atau kedengkian atau juga merupakan apa keangkuhan kesombongan mereka, maka terjadilah hal ini ya, sampai saat ini. Kemudian saya rahimahullah taala melanjutkan wafisya ketahwil kiblati min baitil muqaddasi al ka'batil musyarafah. Ayat di atas artinya ayat yang tadi yang kita bacakan adalah berkaitan dengan perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarafah ya'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakuna qiblatahu al-Ka'batal musharrafata qiblat Ibrahim alaihi salam ya'lamuna hadha fi kutubihim wa amma hadha ankaru tahwil al-qiblata wa qatamu ma indahum min ilmin fi dhalik mereka tahu bahwa kelak kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ka'bah sesungguhnya mereka telah mengetahuinya bahwa kiblat Rasulullah nanti adalah Ka'bah yaitu kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam, kiblat Nabi bapaknya, kakeknya, Abul Anbiya Ibrahim, dan mereka mengetahui dari kitab-kitab mereka. Namun demikian mereka mengingkari perubahan kiblat itu dan menyembunyikan pengetahuan yang mereka miliki dalam hal ini. Maka begitulah setiap orang yang menyembunyikan kebenaran, baik itu Yahudi dan Nasrani, bahkan selain dari Yahudi dan Nasrani, sehingga kaum muslimin pada hari ini, kaum muslimin yang ada pada diri kita, dia mengetahui kebenaran tetapi dia menyembunyikannya. Maka ikhwatal iman, asadinallahu yakum hal ini bukan hanya berlaku kepada mereka kaum Yahudi dan Nasrani. Sebab ini adalah sebagai permisalan contoh. Tidak berarti kaum muslimin terlepas daripada belenggu ini tidak. Artinya setiap kaum muslimin yang menyerupai mereka, maka bagian daripada mereka. Mantasyabaha biqaumin fa minhum. Barang, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka bagian daripadanya. Artinya, tatkala pada hari ini kita mengetahui kebenaran, sudah jelas hati kita inilah sebenarnya kebenaran. Sudah yakin inilah kebenaran. Atau kita masih ragu tetapi kecenderungan kebenaran pada pada ini dan kita mengetahuinya. Akan tetapi mungkin karena berbagai hal, ya, akhirnya kita meninggalkan kebenaran itu dan menyembunyikan kebenaran di depan manusia, maka meninggalkan kebenaran itu. Maka ini adalah menyerupai mereka kaum jahiliyah, baik daripada kitabiyah ataupun ummiyah Arab. Sehingga Syekh Fauzan hafidahullah ta'ala mengatakan, man al-haqq wa lam yubayyinahu lin-nas fa innahu ala tariqatul yahudi wa nasara. Barang siapa yang mengetahui kebenaran, kemudian dia menyembunyikannya dan tidak menerangkannya kebenaran kepada manusia, maka sungguh dia itu adalah meniti jalannya kaum yang dimurkai Allah, Yahudi dan jalan, jalan jalannya kaum yang disesatkan oleh Allah, yaitu Nasrani. Semua kaum muslimin, kita semua terlepas daripada jalan-jalan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, "Wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab latubayyinan latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fadabadhuhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi thamanan qalila." Kita coba pahami ayat Ali Imran 187 ini. Ya. Semoga kita memahaminya dan kita terjauh daripada jalan-jalannya Yahudi Nasrani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza akhadallahu mitsaq dan, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji-janji mitsaq alladzina utul kitab pada orang-orang yang diberikan kitab la tubayyinunnahu linnas agar mereka menerangkan kebenaran itu kepada manusia wala taktumunahu dan tidak boleh mereka menyembunyikan kebenaran itu pada manusia. Tapi apa mereka mengatakan di sini? Fanabaduhu wara rihim. Ya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka. Artinya mereka mengingkarinya. Artinya mereka janji itu dibuat, kemudian mereka campakkan begitu saja. Tidak menghiraukan. Wastarbi samanan qalila ya, dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit, ya, maka amatlah buruk tukaran yang mereka terima. Ini ikhwatal iman, ayat ini menerangkan tentang ya, kondisi atau sifat dari orang ahlul kitab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian kepada kita yang telah mengetahui ilmu perjanjiannya adalah untuk menyebarkan ilmu ini kepada saudaranya. Untuk mendakwakan apa yang kita ketahui dari kemenangan kepada saudaranya. Sehingga Rasul pun mengatakan, Baligu anni walau ayat. Sampaikan dari walau ayat. Kulil haqqa walau kana muran. Sampaikanlah kebenaran walaupun ras, pahit rasanya. Tetapi mereka lalu kitab, ya, sebagai contoh warometer kejelekan umat ini, yaitu mereka melempar janji itu di belakang punggung mereka. Artinya mereka tak menghiraukan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh orang semacam ini adalah telah menukar dengan perdagangan yang merugikan. Pun Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan Innal ladina yaktumuna ma anzala minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas minal kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kepada iman di sini terangkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang telah diberikan petunjuk, orang-orang yang dijelas telah diturunkan kepadanya penjelasan yang jelas tentang kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran dan tidak menerangkan kepada manusia, maka Allah telah melaknat kepada orang tersebut. Allah melaknat kepada hal-hal demikian. Juga seluruh makhluk yang bisa melaknat akan melaknatnya. Kalau dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh makhluk Allah, maka jauh punya rahmat, dekat dengannya kesesatan, dekat dengannya penyimpangan dan seterusnya. Ya kecuali tatkala kita telah melakukan hal demikian kita kembali kepada Allah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan maka Allah menerima taubatnya dan tidak ada zat yang menerima taubat kecuali Allah dan sungguhnya Allah Maha Penyayang ya. ini mudah-mudahan kita bisa mencerna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini jadi di sini ada syarat diterimanya taubat ada syarat kaum taubat dalam ayat ini tatkala kita menyembunyikan kebenaran, tatkala kita mendustakan kebenaran. Maka taubat yang kalau syai' asar sartu bi taubatihim al-bayanu lima katamuhu fala takfi taubata mujmalah walakin labudda min bayan. Maka syarat diterimanya taubat orang semacam ini adalah menerangkan dari apa yang dia sembunyikan dari kebenaran. Maka tidak cukup taubatnya secara umum, tidak boleh tetapi mesti dia menerang kepada manusia. Saya dulu pernah berkata demikian. Padahal adalah kata saya itu adalah salah. Yang benar demikian. Ya, disebarkan. Ya, apa yang dia dari taubatnya. Fayajibu alaman alimal haq ayubayuna linnas. Fala yastarbi samanan qalilan. Maka himbuan beliau Syekh rahimah uh, Ta'ala mengatakan kepada kita maka wajib atas setiap kaum muslimin, atau setiap orang yang mengetahui kebenaran agar menerangkan kepada manusia, mendakwakan kebenaran kepada manusia kemampuan kita. Ya, kemampuan kita dari apa yang kita ketahui daripada kebenaran tersebut. Dan janganlah kita membeli harga ya dengan jual beli yang sangat murah. Ya. tumunahu min ajli sula ala maslahati min salehi dunia. Au min ajli dia nas. Fallah al ayak syaa wa ayyardiyahu. Maka janganlah kita menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sangat sedikit sehingga kita menyembunyikannya di depan manusia ataupun karena menyembunyikannya karena untuk tujuan dunia, untuk diri oleh manusia dan seterusnya. Maka demi Allah, Allah adalah orang atau Allah adalah afan, Allah adalah zat ya yang wajib lebih ditakuti dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jelas tidak bolehnya kita menyembunyikan kebenaran apapun bentuknya. Wajib bagi kita adalah mendakwahkan kepada manusia. Akan tapi ada skala prioritas. Dakwah kaum muslimin, dakwah al-sunnah wal jamaah, dakwah yad'un nasa minal aham al muhim. Al-aham min al muhim. Dakwah kepada manusia ada, ada prioritas dakwah. Yaitu berdakwah hal-hal yang lebih penting dari hal yang penting. Semua syariat adalah penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Yang diutamakan yaitu at-tauhid. Ditalankan kepada manusia tentang tauhid, berakidah, kaum muslimin yang benar. Kemudian kepada syariat dan seterusnya. Maka ihwatal ya iman, arsadian Allah wa iyyakum. Ya, maka inilah salah satu sifat mereka kalau jahiliyah dari kitabiah ataupun wasania Arab yang mereka senantiasa mengetahui kebenaran terutama bagi pembesar-pembesar mereka, kemudian mereka eh, tujuan duniawi dan sebagainya meninggalkan kebenaran, menyembunyikan kebenaran yang akhirnya mereka mengingkari kebenaran tersebut. Ya. Yang jelas, yang pertama kali adalah li ajil itibil hawa, yaitu untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya. Karena hawa nafsu la amar bisu. Nafsu itu kebanyakannya adalah memerintahkan kepada nafsu dan nafsu kebanyakan adalah kepada yang buruk. Ya. Maka kita iman yang menurut Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat ini dan senantiasa tatkala kita mengetahui kebenaran, sampaikanlah kepada manusia dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan memberikan barokah kepada setiap dakwah kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kunul qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Di sini kunu kawamin, artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan. Jadilah kita sebagai orang-orang yang menegakkan keadilan. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Artinya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hal yang adil. Adil artinya menempatkan suatu sesuai dengan tempatnya. Ya, wad ushay ala mawadihi. Kemudian adil bukan berarti maknanya adalah seimbang, tidak. Adil adalah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau adil maknanya seimbang tidak tepat karena semua kebutuhan berbeda. Maka ini yang perlu diperhatikan bahwa memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Fayaju hak haq minasyuhada wa fil ghairihim. Jadi perlunya kita menerangkan kebenaran dan kita menjadi seorang yang menyaksikan, orang yang bersaksi tentang kebenaran tersebut ya baik pada orang yang terdekat atau kepada yang lainnya bahkan Islam merintahkan rasa adil kepada selain orang-orang Islam inilah hikmah dan rahmatnya agama agama Allah Subhanahu wa taala Jadi diperintahkan adil pada diri kita sendiri kepada keluarga kita kaum mustama masyarakat kaum muslimin seluruhnya bahkan orang-orang di luar kita bahkan para hewan kita dibuat untuk berbuat rasa adil dan baik kepada setiap makhluk ini ajaran Allah Subhanahu wa taala <clears throat> nah, wa ashadda min kitami syahadati kitmanul ilmi alladhi huwa hayatun nas wa hidayatum ila siratil mustaqim. Maka yang paling farah, yang paling besar dosanya, yang paling besar daripada seorang menyembunyikan kebenaran ada tatkala dia menyembunyikan pengetahuan, menyembunyikan ilmunya. Yang ilmu inilah merupakan kehidupan bagi manusia dan menunjukkan manusia ke dalam siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka tatkala seorang dai, seorang penyeru, seorang mubalil seorang yang punya kedudukan dalam agama di sisi masyarakat, tatkala dia dalam hatinya terbetik mengetahui kebenaran, mempelajarinya kebenaran tersebut, kemudian dia mengetahui hal itu benar. Tetapi dia tidak mau mendawakan kepada manusia, baik itu karena nafsunya dan sebagainya, maka ketahuilah ini adalah akan diminta perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dengan perjanjian yang sangat pedih, artinya adab yang sangat pedih. Karena ini adalah tariqah Yahud yang dimurkai dan tariqahnya Nasara yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali ya, kita menyembunyikan kebenaran tersebut kepada manusia. Dan merupakan hal ini juga atau merupakan bagian dari ini idara'an nasa ala batilin al khurafatin au syirkin Fa'inahu la yaskut. Maka Syekh rahimahullah uh, hafizahullah taala mengatakan kepada kita, "Idza ra'an nasa" apabila kita melihat manusia di atas kebatilan atau di atas khurafat atau di atas kesyirikan, maka semuanya kita tidak boleh diam. Karena kita memberikan petunjuk kepada mereka, menerangkan tentang bahaya syirik, menerangkan tentang bagaimana batil dan seterusnya. Ya. Wala yatrukun nas ya'iquna fi ibadatil qubur wa ibadatul adraha wa muzawalatul bid'i la ya maka tidak boleh bagi kita meninggalkan saudara-saudara kita atau membiarkan saudara-saudara kita jangan sampai kita ya membiarkan saudara kita untuk menyembah kepada kuburan ya ibadah kepada kuburan-kuburan kemudian mereka meninggalkan ibadah yang hak Kemudian juga kita dilarang untuk membuat perkara-perkara yang tidak ada dalam agama. Betapa banyak kaum muslimin yang menganggap itu agama Allah Subhanahu wa taala, padahal agama Allah berlepas diri dari keamalan kita. Sungguh merugilah kita tatkala kita melaksanakan hal demikian. Dan yang paling besar dosanya adalah orang yang mendawakan hal ini karena dia telah mendustakan kepada umat. Umat telah tertipu dengan tipu daya ini. Maka ihwatal iman, Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan senantiasa kita meminta hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah perlu diminta. Agar kita tidak menjadi orang yang menyebarkan kesesatan, agar kita tidak menjadi orang yang menyebarkan yang bukan merupakan bagian dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus punya tanggung jawab pada sesama. Ya tidak perlu apa kita kita harus mendakwahkan kepada manusia dan kepada orang tidak membiarkannya. Ya Wala yaqulu laisa li sya'nun bin nas aw yara nasa bil muamalatil muharramah Maka kita tidak boleh mengatakan, ah ini kan bukan tanggung jawab saya. Ini kan bukan keluarga saya. Saya tidak ada kewajiban untuk mendakwakannya. Tidak boleh demikian. Kita wajib mendakwakan kepada siapa saja. Ya. Maka tatkala kita melihat mungkar, tentunya kita harus merubahnya. Tapi tentunya dengan merubah yang bijak, dengan merubah yang dengan penuh sopan santun dan seterusnya sehingga mengharap kita mengharapkan bahwa dengan bijak tersebut ya saudara kita akan kembali kepada kebenaran kita menasihatinya dengan baik ya tapi tidak memarahinya tidak juga kita membencinya tetapi kita harus mendakwakannya dengan baik seterusnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita maka katalah kita melihat kemungkaran kemudian kita mendiamkannya seribu kata, maka kata ulama katanya apa? Ini adalah setan yang membisu. Ya, setan yang membisu. Dan semua kita tidak termasuk setan yang membisu. Ya, dan senantiasa kita tidak ada tujuan lain kepada saudara kita adalah memberikan nasihat, memberikan petunjuk yang ini akan merupakan lebih baik daripada unta merah. Ya. aku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar Hang FM yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita beranjak kepada masalah berikutnya yaitu almas alal khamisah asyar ba'da mi'ah. Itu masalah yang ke-115 di mana masalah ini itu berkaitan dengan al-qaulu 'ala Allah bi ghairi ilmin yaitu mengucapkan terhadap Allah tanpa ilmu atau mengada-ada terhadap Allah tanpa pengetahuan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala qaidatud dalali wa hiya qawlu al-qawlu 'ala Allah bi ghairi ilmin. Mu'anif rahimahullah mengatakan merupakan rumusan kesesatan, merupakan kaidah penyimpangan adalah di mana seorang mengatakan kepada Allah mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Iwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengatakan kepada Allah tanpa ilmu, maka ini adalah a'dhamu bin. Ini adalah dosa yang sangat besar bahkan lebih besar daripada dosa kesyirikan. Kita ketahui Dosa syirik adalah dosa yang paling besar si Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima pelakunya. Orang yang melakukan syirik dan dia mati dalam keadaan kesyirikan, Allah tidak akan menerima umat ini kecuali di neraka. Akan tetapi, mengatakan kepada Allah tanpa ilmu ini lebih besar daripada kesyirikan. Ini yang harus kita pahami bersama. Syekh Fauzan hafidahullah taala mengatakan, "Al-qaulu 'ala Allah bila ilmin a'dhamu syirki. Ucapan seorang kepada Allah tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa mengucapkan dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah sebesar-besar dosa, bahkan lebih besar daripada kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-A'raf 33 dan sering kita bacakan ayat ini. Ya, Al-A'raf 33. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, innama al-kharama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." wal isma wal bagya وأن haqqi wa an tusyriku billah ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kita lihat redaksi Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan larangan kepada kita untuk perbuatan kejelekan, kemudian dosanya bertahap dari kecil ke besar, besar dan semakin besar. Di Allah dalam ini mengatakan katakanlah, ya, kul Inna haram katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang eh, mengharamkan perbuatan yang kecil. Allah melarang kepada kita untuk melakukan perbuatan kecil. Dosa pertama, perbuatan fawahish, dosa keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kedua, melarang perbuatan dosa, al-ismu, melarang perbuatan al-ism, dosa. Ini kedua. Yang ketiga, al bagi, yaitu melanggar ya, melanggar hak manusia bagi kesatan bighairi hak tanpa kebenaran. Kemudian wa syirku billah. Selanjutnya adalah engkau jangan melarang agar tidak boleh kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala malam yunazil bi sultana ya, yang tidak ada diturunkan kepadamu kekuasaan. Ya. Allah melarang kita, mengharapkan kita untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan hujah untuk itu Ya, kemudian wa antakulu Allah malam ta'alamun dan melarang kita mengatakan kepada Allah sesuatu yang kita tidak ketahui. Jadi sini redaksinya. Setelah kesyirikan, kemudian Allah mengatakan mengatakan kepada Allah tanpa ilmu. Ah ini merupakan apa? Berarti lihat dari derajat dosa yang ada dalam hadis ini yang Allah larang, yang paling besar adalah mengatakan suatu kepada Allah tanpa pengetahuan. Maka jangan sekali-kali kaum muslimin kita mengatakan sesuatu yang kita tidak ada ilmunya, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tentang namanya, tentang sifatnya, tentang zatnya, kalau tidak mengetahuinya diam. Atau Syaikhul bahkan mengatakan di sini, "Faja'al al-qawlu 'ala Allah fawqa syirkin billahi azza Maka menjadikan ucapan kepada Allah tanpa ilmu adalah di atas dosa syirik fala yajuzu li ahadin ayakula 'ala Allah bighairi ilmin, maka tidak boleh bagi seorang mengatakan kepada Allah tanpa pengetahuan. Ka'ayakula sebagaimana orang mengatakan inna Allah harma kada atau inna Allah abaha kada atau Allah syara'a kada wa huwa masyru'. Ya. Semacam orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan demikian. Allah Subhanahu wa taala membolehkan demikian. Padahal Allah tidak mengatakannya. Dia mengharamkan apa yang dia, apa dia mengharamkan suatu yang tidak ada Allah katakan. Bahkan tidak tidak tidak tahu dari mana diambil hujah itu. Atau semacam orang mengatakan Allah telah mensyariatkannya, ini syariat Muhammad. Padahal Islam tidak pernah mengatakan demikian. Ya, wahada qaul 'ala Allah bighairi ilmin. Maka inilah bagian daripada ucapan kepada Allah tanpa ilmu. Karena syariat milik Allah, agama ini milik Allah. Apakah kita mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmu pada kita, ya terlebih jahlul murakab menyelisihi apa yang yang benar, maka ini berbahaya sekali. Dan kita telah mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kota iman, ya bahayanya jahiliyah yang terkandung di dalam masalah-masalah ini. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sadar atau tidak sadar kita sering mengucapkan hal ini, ya atau mungkin kita terlaikan dengan hal-hal semacam ini sehingga kita terjerumus ya kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan seakan-akan perbuatan ini adalah perbuatan yang remeh yang tidak mengandung dosa padahal ini adalah dosa besar yang lebih besar pada kesyirikan kadang kita seorang hanya menganggap dosa besar itu adalah berzina dosa besar itu mencuri dosa besar itu seterusnya itu bagian dosa besar yang harus kita, kita tinggalkan sebagai kaum muslimin tetapi kadang kita terlupakan dosa yang lebih besar daripada ini. Kita sering ya mengajak saudara-saudara kita kepada hal-hal yang tidak pernah disyariatkan Allah. Kemudian kita memastikan ini jalan yang benar. Ini syariatnya dirundun dengan sejarah secara palsu. Ayat-ayat yang tidak berkaitan dengannya atau ayat yang berkaitan tetapi didustakan. Maka ini kotal iman merupakan yang mengatakan sesuatu kepada Allah tanpa ilmu. Ya, kita berbincang panjang tentang Islam, tetapi dia tidak tahu makna hakikat Islam. Bahkan mencatati ucapannya. Ucapannya mencatati Islam sendiri. Maka ini bagian mengatakan kepada Allah tanpa ilmu. Karena syariat, agama ini milik Allah yang mesti dikembalikan kepada sumbernya, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini semoga kita terjauh ya dari masalah ini dan tidak menganggap masalahnya adalah remeh. Tidak boleh menganggap remeh karena hukum adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu lillah. hukum ini milik Allah. Jadi tidak boleh kita ini yang lebih tepat hukum ini dan sebagainya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> dan pula dan jangan pula kita memberikan fatwa kepada seseorang yang bertanya kepada kita dalam suatu yang tidak kita ketahui sehingga kita akan menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala ya, ketidaktahuan dia berfatwa tanpa ilmu ini sudah dosa. Dia tidak tahu kenapa berfatwa. Ini sudah dosa. Apalagi orang yang mengatakan kebenaran kemudian berfatwa dengan yang menyelisihinya. Karena kedengkian. Ya. Apa karena kedengkiannya kepada sahabatnya? Apa karena hawa nafsunya atau takut ya kedudukannya tergulingkan? Maka ini sangat lebih besar lagi dosanya. Karena bersama pengetahuannya, ya dia menyelisih kebenaran tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kita baca sehari-hari ya, Allah mengatakan faman adlamu mimman kadaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisidqi idja'ah alaysa bijahannama maswalil kafirin ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman kepada kita faman adlamu mimman kadaba 'ala Allah maka siapakah yang lebih zalim ya daripada orang-orang yang membuat dusta ya, terhadap Allah ya, dan mendustakan kebenaran ya e, sidqi ya dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya fi jahannam kafirin Allah bertanya bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir Allah ayat ini memberikan pertanyaan dan menggunakan istifham ingkari Pertanyaan pengingkaran yang tidak butuh jawaban. Istab ingkar tidak butuh jawaban yang mesti orang-orang kafir itu di neraka artinya. Ya. Maka Allah itu mengatakan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan agama Allah, mendustakan Allah Subhanahu wa taala padahal telah datang kepadanya kebenaran? Bukankah jahanam itu ada tempat orang-orang yang kubur? Artinya tatkala kita mengingkari tentang hukum Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, kemudian kita mendustakannya, maka kita kufur. Dan tempat tinggal kita adalah di maswa jahannam wa iyadubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada perilaku ini dan menjauhkan kita daripada neraka jahanam. Ya. Yang pasti maka kita tidak boleh berkata sesuatu tanpa ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan contoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah kali ditanya oleh sahabatnya atau oleh orang lain ya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida suila an syai'in lam yang lam zil alaihi fihi wahyu yu'ajjalul ijabah hatta yang zilu alaihi alwahyi minallahi azza wa jalla lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin Rasulullah seorang tuannya para nabi penghulu para nabi Tatkala Rasulullah ditanya oleh sahabatnya atau oleh orang-orang lain, orang yang selain sahabatnya, orang kafir ditanya Rasulullah, "Wahai Muhammad, bagaimana demikian demikian Dan Rasulullah tidak bisa menjawabnya. Maka Rasulullah mengakhirkan jawabannya sampai turun kepadanya wahyu. Sebagai contoh, dalam ayat Allah mengatakan uh, eh, orang-orang bertanya kepada Muhammad, "Ya Muhammad, kaifar ruh?" Kaifar ruh ditanya, "Wahai Muhammad, bagaimana itu ruh?" Maka Rasulullah tidak bisa menjawabnya. Kemudian turun ayat, yas'alunaka 'anir ruh. Ya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qul ilmuhu indallah. Katakanlah ilmunya hanya Allah ma utitu min ilmi ila qalil. Tidaklah Allah berikan ilmu kepada kalian kecuali dalam keadaan sedikit. Artinya Allah memerintahkan bahwa ruh itu adalah urusan Rob kamu. Ya. Tidak semua yang kita ketahui bisa menjawab apa yang kebutuhan manusia yang Allah sendiri memang tidak memberikan jawabannya, hanya untuk beriman kepadanya. Ya. Banyak di antara contoh-contoh Rasulullah ditanya dan Rasulullah mengakhirkan jawabannya sampai turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian halnya, panutan kita, sepakat kita kaum muslimin agar mengikuti Rasulullah. Kalau begitu, tidak boleh bagi kita tatkala kita ditanya satu masalah, kemudian kita menjawabnya tanpa ilmu, maka ini telah menyelisih Rasulullah bahkan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka iman kita harus lebih tawadu, kita harus merasa, merasa rendah diri, kita harus merasa takut karena Rasulullah pun tatkala ditanya dia tidak bisa, beliau mengakhirkannya. Dan Rasulullah bisa menjawabnya karena beliau dibimbing oleh wahyu. Maka tatkala kita bertanya dan kita tidak mengetahuinya, kita tidak jawablah la adri, saya tidak tahu. Dan mengatakan la adri adalah bagian daripada ilmu. Atau kita berusaha insya Allah saya pending, saya akan cari jawabannya. Kalau tidak akan saya tanyakan kepada orang yang lebih mengetahuinya. Insya Allah ini bagian tolong menolong, ta'awun bil eh, ala eh, bil wa taqwa. Ya. Bukan berarti kita hanya menyukai tidak tahu, tetapi insya Allah saya cari atau saya akan tanyakan kepada orang yang lebih mengetahuinya. Atau coba anda tolong tarikan kepada yang lainnya. Ini adalah adab talibul ilmi. Adab seorang pelajar yang sungguhnya, Ya. Yang perlu kita juga ta'awun kepada saudara kita. Maka kemudian kita berikan contoh yang lain, ya. Di sini disebutkan oleh Syafa'udin rahimahullah taala <clears throat> Tadi disuntukkan alas Rasulullah SAW, kemudian beliau mencontohkan tentang kondisi Imam Malik. Fakat su'ila Imam Malik rahimahullah an arba'ina mas'alah. Imam Malik telah ditanya oleh seorang yaitu 40 masalah. Subhanallah. Imam Malik ditanya oleh seorang 40 masalah. Fa'ajaba an ba'diha wa qala an aksariha li adri. Maka Imam Malik menjawab sebagiannya dan sebagian yang lain dia mengatakan tidak tahu. Jadi sebagian yang lainnya itu tidak dia tidak tahu, jadi dia tidak menjawabnya dengan mengatakan la adri saya tidak tahu. Bahkan sebagian besarnya. Kalau lau maka berkata ke seorang penanya kepada Imam Malik, Ana ana kamin kamin biladin ba'ida. Aku datang kepadamu dari negeri yang sangat jauh, wahai imam. Watahamal tu safaran dan aku menempuh jalan untuk safar yang penuh rintangan. tak la adri. Kemudian engkau mengatakan aku tidak tahu katanya. Jadi seorang penanya kecewa daripada Imam Malik. Dia jauh-jauh bertanya 40 masalah yang sudah kumpulkan. Kemudian Imam Malik mengatakan lah adri sebagiannya. Ya. Pakallah Imam Malik. Maka berkata Imam Malik kepadanya, Irkab rahilatik wadhab ila baladikal tijita minhu. Malik berkata, Naiklah kepada tunggangan-tungganganmu, naiklah kepala kendaraanmu, pulanglah ke negerimu dari tempat kamu tempat kamu datang. Imam Malik tidak mengusirnya, tapi dia tidak tahu tentang adab tolebul ilmi. Seorang tolebul ilmi, baik dia dengan masako yang panjang atau tidak, Setara seorang tidak mengetahuinya, tidak boleh memaksakan kepada seorang untuk menjawabnya. Dan ketahuilah saudaraku, tatkala seorang ustadz, seorang mubalik, seorang ulama ditanya dia tidak tahu, bukan berarti dia bodoh, tapi itulah hakikat ilmu. Ya, hakikat, hakikat ilmu. Ya. Tetapi kita boleh minta ya, boleh ya ustadz, wahai alim, wahai siapa mubalik, ya. Tolonglah carikan dalilnya, saya orang tidak tahu. Katalah jalan pergi, tolonglah carikan nanti sekarang tidak bisa tolonglah nanti mungkin antum tahu membaca kita dan bertanya pada yang lain ini boleh kita meminta semacam ini meminta semacam ini tapi tidak boleh mengatakan yang jelek kepada seorang tadi karena hakikat ilmu eh, hakikat mengatakan la adri adalah bagian nisful ilmu sebagai daripada ilmu ya daripada kita mengucapkan kepada Allah tanpa ilmu ini adalah dosa besar dan tatkala kita tidak tahu tentang hal itu jangan dipaksakan kita untuk menjawabnya ya. Ini adalah satu contoh yang bagus dari Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian di sini juga menyebutkan Syekh Fauzan tentang kondisi Imam Malik ya. Saat itu malikan, aku berkata, aku bertanya kepada Imam Malik. Wa qala la adri. Kemudian Imam Malik mengatakan saya tidak tahu. Wa hakadha ahlul ilmi wa ahlul khasyati min Allah azza wajal. Dan demikianlah ya para ulama, alul ilmi dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa tatkala mereka ditanyanya dan dia tidak tahu, dia jawabkan saya tidak tahu. Ya. ya maka dengan ini pula ya kita mesti mengetahui qadra qadra al-insan. Kita harus mengetahui kemampuan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang yang apa namanya yang lebih pandai dari satu yang lainnya. Ya, semua kita punya kelemahan, semua kita punya kekurangan, dan semua punya kelebihan. Mungkin kita mempunyai ilmu di sini, tapi di sana tidak tahu. Mungkin seorang di sana tahu, kita di sini tidak tahu. Yang jelas bahwa apa yang sengaja kita tidak boleh mencari seorang guru yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada seorang guru yang bisa menjawab semua pertanyaan murid-muridnya. Dan tidak ada seorang guru yang sikapnya sempurna. Dia punya kesalahan. Tetapi sangat menyedihkan bagi kaum muslimin pada hari ini. Mereka pergi mencari guru kemana tempat, pindah satu dengan yang lainnya. Dia tidak pernah mendapatkan ilmu karena tidak pernah mencapai menginginkan guru yang sempurna, tidak pernah ada. Ya. Maka ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala talib kita duduk di majelisnya sampai kita merasa tamat daripada pelajarannya dan dipersilakan oleh guru untuk mencari kepada orang yang lain. Ini adalah setalibul ilmi. Ya. Kalau berilmu tidak boleh kita beranjak dari satu, satu tempat tempat yang lain, dari kitab tempat kitab yang lain, padahal dia tidak pernah menguasainya. Maka harus sabar. Di sana kita harus asabru wa tasabut. Kita harus sabar dan kita harus tekun dan rajin dalam mempelajari ilmu. Sehingga kita duduk bersama ulama, bersama guru-guru kita, ya. Dan kalau ada kesalahan di antara guru-guru kita, ya, kita nggak wajar karena manusia adalah salah. Justru kita menasihatinya, ya, tapi bukan berarti kita harus menjauhinya, ya. Ini adalah satu bentuk sikap talabul ilmi agar kita tidak pernah mencari seorang yang sempurna karena kita pun tidak sempurna. Ya. Seorang wanita kadang menuntut para suami untuk sempurna atau sebaliknya seorang suami menuntut para istri yang sempurna. Ketahuilah tidak ada manusia yang sempurna Hatta Rasulullah SAW yang merupakan Sayyidul Mursalin dan manusia yang sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak lepas daripada kekurangan, tidak lepas daripada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dalam ajalannya, mengukuhkan kita dalam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan tidaklah kita dimatikan kecuali dalam Islam dan Sunnah. Kita mulakhas sedikit istimbat bahwa dalam permasalahan ini kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Kita mesti mendakwakan pada manusia ya tentunya dengan bijak dan seterusnya. Kemudian dia tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui terutama di dalam masalah hukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ya karena waktu telah batas kita, mungkin ini atau dua poin ini yang bisa kita sampaikan insyaallah dalam poin-poin berikutnya yaitu dalam kesempatan yang lain. Adapun sebagaimana ayat tadi, ya kulil haq al haqu min rabbik wa la takunanna minal Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita ragu tentangnya. Adapun kesalahan dari kesalahan saya pribadi sebagai manusia yang sebab kekurangan. Aku qouli hada subhanakallahumdik asyhadu Asyadu ala ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiki.